السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة وبشرا للعالمين وفضل العلماء بإقامة الحجج الدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Fadilatul muhtaramin para habaib para ulama yang kami muliakan wabil khusus ingkang kita tenggo sedaya nasihat donga saha pangestunipun panjenenganipun Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sagaf atallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah wa syarrafallahu qadrah amin Allahumma yang kami muliakan sedaya para pejabat negari khususipun yang kami banggakan Bapak Wali Kota Solo ingkang sampun maringi pinten-pinten nasihat untuk kita kembali menjadi bangga menjadi warga Solo karena Solo adalah kota solawat Yang kami muliakan seluruh pengurus dari Yayasan Pendidikan Diponegoro dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun kula ngaturaken materi ingkang insyaallah badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Teng mriki kula badhe sekedhik ngaturakan pembahasan tentang pentingnya mengapa kira-kira alasan Yayasan Pendidikan di Ponegoro niki ngajak kita sesarengan yang pertama tadi siang adalah menjalankan siwak sareng-sareng soho dalu niki ternakan solawat bersama Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf yang pertama ingkang kula badhe aturaken siwakan menika salah satu amaliyah ingkang di detik-detik terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Pada waktu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi gerah yang dari gerah menikolah panjenenganipun kapundut memasuki ke kamar beliau seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq adik daripada istri Rasulullah piyambak ingkang asma Sayyidah Aisyah pada waktu menikah Sayyidatuna Aisyah nembih mangku kanjeng Nabi di tengah-tengah mangku kados ngoten Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq melebet kamare kanjeng Nabi dan di tangan Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq beliau membawa siwak kanjeng Nabi ningali kanthi saestu siwak sing dibeton niku dipandeng kranten memang beliau sampun boten kuowo ngendika ingkang kados biasanipun saking nemenipun gerah ingkang dipun alam. tapi dari pandangan yang seserius itu Sayyidatuna Aisyah bertanya wahai Rasulullah nopo jenengan ngersakaken siwak sing dicepeng dening Abdurrahman niku pada waktu niku kan Nabi mboten ngendikan namung ngangguk-ngangguk mengisyarohkan bahwa pertanyaan itu benar Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah memanggil Abdurrahman untuk meminta siwakan tersebut. Di dalam satu riwayat siwakan itu siwak tersebut dipun bersihakan terlebih dahulu lalu kemudian digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di, disampaikan bahwasanya ketika itu Kanjeng Nabi bersiwak terakhir kali Al-Yanas Siwa yang dengan sangat lembut beliau bersilakan. Ngantos-ngantos menawi wonten teng kitab kados Fathul Muin diterangaken bilih siwakan niku kangge yang ingkang nazak penting sangat kangge tiyang ingkang ngalami sakaratul maut penting sangat. Karena apa? Karena mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal itu menunjukkan betapa pentingnya menggunakan siwak sehingga di detik-detik beliau pun boten sakit ngendikan mawon yang beliau sangat sulit untuk melakukan aktivitas apapun siwak adalah hal yang dilakukan beliau ketika itu Allahumma sholli ala Muhammad yang selanjutnya kula yakin panjenengan kata sampun mireng tentang ilmu persiwakat Selanjutnya mengenai solawat kenging noko acara solawatan ini juga dipilih oleh Yayasan Pendidikan Diponegoro dan tadi wekdal sambutan saking pengurus yayasan bahwa dengan bangga beliau menyatakan Al-Habib Syekh yang mengenalkan solawat sampai saantero jagat niki yang menyiarkan solawat di mana-mana adalah alumni dari Diponegoro. Bapak Ibu, tentang solawat sekedik pulau badai ngaturakan muhadharah qayyimah. Riyin Kanjeng Nabi niku nanti melampah-melampah kalih sahabat ini pun Abdurrahman bin Auf. Sesampainya di kebun kurma, ujuk-ujuk Kanjeng Nabi niku sujud di tempat itu tanpa alasan sebelumnya, langsung sujud terus sujudnya dangu sangat. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf merasa iki gek Kanjeng Nabi kapundut. Gek-gek Kanjeng Nabi niki wafat karena sujudnya niku dangu sangat tur tidak ber, nopo bergerak sedikit pun. Setelah lama sekali Abdurrahman bin Auf takut igegek kapundut tenan iki Kanjeng Nabi. Akhiripun Lama kemudian Rasulullah berdiri kembali dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Alhamdulillah, lalu ditangleti kali Rasulullah oh ana apa Abdurrahman yang aku ngadek kok nganti kaya ngono kagetmu maca alhamdulillah lah kok mboten pripun ya Rasulullah jenengan iki wau sujud mboten ngerti wonten napa lah napa teng kebun kurma kados ngeten dalam keadaan lama dan Anda tidak bergerak sama sekali. Hei Abdurrahman iki mau pas aku tekan kebun kene aku dirawi malaikat Israel nek menawi bahasane Imam Al-Ghazali menusa biasa niku asli wujudnya malaikat boten saged boten sakit manggen sebab itu mengal, melalui kekuatan dimensi akal yang khusus dimiliki oleh para nabi nek para manusa sagete ningali menawi malaikat ngimbo-ngimbo dados manusa di waktu niku malaikat Jibril nemoni aku wahai Abdurrahman lalu di dalam pertemuan itu malaikat Jibril mengatakan ala yasurruka ya Rasulullah Apakah mboten nyenengke jenengan kabar sing badhe kula aturke dhateng panjenengan? Apa iku ya Jibril? Allah ngendikan ngeten ya Rasulullah, man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Siapa saja ya Muhammad yang menyolawati kamu, yang menyalami kamu, yang mengucapkan sholawat dan salam, maka aku kata Allah akan menyolawati orang itu, akan menyalami orang itu. Allah masya Allah Muhammad. Niki pumpung tengah jengi boro-boro habaib ingkang atah nek nyebutno ilmune para habaib dak malah nguyai segoro niki kula ilmu ilmune Kiai Jawa ada salah satu di dalam biografinya Mbah Kiai Kiai Haji Hasim Ash'ari kenal ke dalamnya budi pati astagfirullah halo Putih Rembang. Ya Allah, sing kambinan Abang jawab Rembang. Cinten sing setuju? Ya Allah. Mbah Hasim Asari ngeten. Mengapa orang-orang ahlu sunnah khususnya di Indonesia niki kok sereget gelar solawat? Karena solawat itu akan menghilangkan rasa yang tidak nyaman ketika seseorang menjalankan ibadah. Uang niku nek durung sregep selawat umpama ketekan waktu solat rata-rata kaya wong arep ditamplengi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabe napa? Allahu Akbar. Tapi umume mboten ngono jawabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabe mosok wis metu jame jam pira iki? Iki kecepeten iki. Wah, iki dan keseregepen nggih. Nggih napa mboten? Keranten memang nganggep oh, jenenge wong ku nek mripate peteng ngendikane Yai kula riyen, wong ku nek mripate peteng mbok mbok aturi roti ku lho anggepane watu, dadi moh mangan kowe. Sebab ora roh sing diwehno ki roti. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Mbah Hasyim Asy'ari mari kita buktikan Nopo leres wong niku nek sregep maca selawat, insyaallah ibadahnya tambah kepenak, tambah enteng, tambah enteng. Ketika kita solawat sering kita mireng wonten bahasa busra lana busra lana ni'mal muna zalal ana wafan hana napa niku kira-kira pernyataan tok nopo nggih nopo donga nopo kenyataan niku mari kita angen-angen busrolana ketika kita sholawat bareng-bareng busrolana ke kebahagiaan untuk kita sekalian nilnal muna kita akan mendapatkan cita-cita kita tapi ada tambahan zalalana wong niku nek pas sholawatan sreget sholawatan akan hilanglah yang disebut sebagai anak anak niku kangelan nih menurut Al Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan yang dimaksud anak di sini adalah anak anil ulfah yang dimaksud anak yang beri adalah wong nek sergap solawatan oh akan hilang seluruh rasa abot seluruh perasaan tidak nyaman tidak enak dari seluruh kulpah apa itu seluruh apa yang dituntut oleh Allah untuk menjalankannya jadi ini onten tiang ahli solawat solatnya ujuk-ujuk kepenak Wong ahli solawat ibadah tambah kepenak. Wong ahli solawat arep jujur enek. Wong ahli solawat minjen wong adus, wong adus abot. Sakit dipahami ya? Nah, disitulah maka generasi-generasi sekarang ini haruslah kata maca solawat datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambut pun wektale kinten tambah ketik kula tak ke apa yang mestinya harus saya sampaikan di majelis ini. Kranten niki membahas mengenai dunia pendidikan. Tentu kata ingkang kedah kita sebut tapi saya akan mengambil sebuah tema tentang remaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga sing siap nampi ilmune dados ilmu sing manfaat. Remaja itu perhatian Islam sangat kuat. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayatnya Imam Ahmad mengatakan Inna Allah ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun Allah itu sangat mengidolakan seorang pemuda tetapi yang mempunyai sifat yang disebut laisat lahu sebuah ora kita kete memiliki tingkah sing istiqomah di jalan Allah Allah niku remen kalih tiang-tiang enem tapi sing seregep ibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah pula mengatakan salah satu orang yang dijamin akan mendapatkan iup-iupan fi yaumin la dhilla illa dhilluhu di suatu hari yang tidak ada iup-iupane kejobo saking Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatihi ta'ala yaitu pemuda ingkang gadah keseragepan atine niku selalu tukul seneng ibadah marang Gusti Allah. Saking mriku kula kepengin ngangen-ngangen irekak-rekake. Ilmu apa? Mengapa pemuda itu mendapat sorotan khusus di dalam agama ini? Kulo gadah pinten-pinten tafsir, tapi inten pun kulo nggih gadah tafsir yang kontemporer. Kulo taate otak ate, saya menemukan beberapa penemuan tentang remaja yang masya Allah mugo-mugo jadi manfaat ilmunya. Di dalam kamus bahasa Indonesia yang namanya remaja adalah orang yang menginjak kepada dewasa. Ya diangen-angen. Jadi istilahnya menginjak kepada dewasa. Menurut Ibnul Jauzi di dalam pun Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad orang enom adalah yang masuk usia 16 tahun sampai 35 tahun. Menurut tafsir Sawi di dalam ayat wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a di situ diterangkan usia muda adalah usia yang disebut sebagai sinun nama yaitu usia pertumbuhan mulai usia 1 sampai 33 tahun dan ini perlu diangan-angan Kenapa para ulama secara khusus mengajarkan kita iki usia nom, iki usia bocah, iki usia sepuh? Ada apa itu? jebul-jebule niki ilmu ilmune wong zaman akhir ya diterangkan oleh para filsafat-filsafat masa sekarang bahwasanya masa remaja adalah masa pertengahan dari anak menuju dewasa jadi sifatnya masih katukan kekanak-kanakan siti meh meh nyambung dadi dewasa siti, nopo wong nom niku katutan sifat kanak-kanak Pak nggih yang disebut sebagai egosentrisme egosentrisme itu dos putih Pak wong nom niku duwe kekarepan duwe angen-angen bahwa angen-angene itu ora usah nampa angen-angene wong iku sing paling bener bahwa kan disampaikan lagi oleh ulama-ulama mutaakhirin yang ada di dalam tafsir tafsir kontemporer disebutkan bahwa sebutan yang lain daripada egosentrisme adalah personal verbal yaitu wong nom pun dua sifat yang dia itu merasa unik sendiri, hebat sendiri, akan terselamatkan dari hukum alam. Jadi dia itu termasuk orang yang kalau dikandani kang, nek numpak motor sing alon-alon, nek banter-banter, nek kepleset sikilmu ceklek, lalu dia mengatakan, "Oh, sing ceklek ku wong liya, nek aku ora. Aku itu wong sing nek numpak motor pinter banget." Orang muda adalah orang yang ketika maaf dikatakan di tahun 2008 orang nopo tiang-tiang sing himpunan nopo hak nopo istilahnya sing ngurusi bab anak-anak nih nopo halo nopo HPAI nopo namine KP eh, sing ngurusi bab wong anak-anak niku dia mengatakan bahwa aku arep nyebut niki janjane wedi tapi nyatane bahwa tahun 2008 ada sensus yang menyebutkan 62,7 persen usia SLTP sudah tidak perawan lagi. Kenapa? Karena dia yang memiliki egosentrisme tadi mengatakan, hei, kue ku nek nganti pacaran ke nek belasan, piye kowe nek hamil di luar kandungan piye? Oh, di luar kandungan? Kengko hamil di luar nikah be Ora, iku wong sing ora mudeng carane. Wah, aku pinter kok. Kita sudah belajar dulu. Kami memiliki karakter yang unik. Wis nek bab ngono-ngono iku insyaallah lillahi taala. Astagfirullah. bahkan anak muda ketika dikandani wong tuane hei kowe kok kumpul karo si A kok jadi wangi pengono apa pengedar obat-obatan sing ora genah. Maka dia mengatakan, "Oh, Pak, tiang-tiang sing ngono iku mungkin ngombene kakean. Kula sithik-sithik, oh, Pak. Saya tahu ngerem kula. Kula ngerti carane ngatasi supaya ora kebablasan menjadi tiang-tiang yang pemakai aktif. Kula niku namung sunatan lillahi taala." Maaf, benarkah demikian? Al-Quran memberikan pelajaran tentang Nabi Yusuf. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Duh niki mangke tekan Diponegoro. Al-Quran menyebutkan bahwa ketika Nabi Yusuf mencapai usia asyiddah artinya usia 33 tahun di dalam tafsirnya Artinya usia remaja Allah mengatakan aku berikan kepadanya hukman wa ilma yang ditafsirnya hukman adalah hikmah dan ilmu-ilmu agama. Jadi ketika Nabi Yusuf Yuswani tigang dosa tahun dipenuhi oleh Allah ilmu-ilmu agama, hikmah-hikmah yang luar biasa sehingga apa? sehingga ketika ayat seterusnya mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha ketika dietek-etek dening wanita yang Nabi Yusuf hidup di rumahnya yang dimaksud adalah Zulaikha yang sangat cantik bahwa di waktu itu waghallaqatil abwab pada waktu itu Zulaikha menutup semua pintu akses menuju ke kamar itu dan mengatakan waqalat haytalaka kesinilah engkau wahai Yusuf nikmatilah aku ini maka Nabi Yusuf yang penuh dengan hikmah dan ilmu agama mampu menjawab qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihud zalimun Beliau Nabi Yusuf dengan tegasnya mengatakan tiga hal. Di mana tiga hal ini adalah butir-butir dari norma-norma agama khususnya agama Islam kita agama yang mengajarkan bahwa yang pertama qala Allah ketika ditarik-tarik untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu Nabi Yusuf langsung mengatakan na'udzubillah zayuzulaikhan na'udzubillah kira-kira wong nom-nom saiki nek diedek-edek piye ayo mas ayo mas ora wingi-wingi iki ben ngerti ya, awak dhewe iki kudu mikirke wong enom banyak sekali sekarang ini sekolahan yang mengatakan di sini juga ada kurikulum agama berapa persen. Woi, tapi kalau di Diponegoro, insya Allah banyak persentasenya. Wis contoh gampang. Muga-muga mlebet ing Diponegoro iso dadi Habib Syekh kabeh. Allahumma Allahumma penting wong nomo jogor diajari carane luru duwe tapi bagaimana sekarang ini kita melihat ketika diajak korupsi, ketika diajak yang tidak jujur, apakah dia mengatakan qala ma'adallah Apakah mereka mengatakan naudzubillah? aku mau rezeki sing kaya ngono aku mau sebab iku sing ora diridhoni Gusti Allah mampukah pemuda kita ini menjadi generasi seperti itu yang kedua ada norma yang luar biasa yang disampaikan Nabi Yusuf yang ketika usia muda mendapatkan hikmah dan ilmu apa beliau mengatakan innahu rabbi ahsana madzai zulaiho garwomu iku sing pernah didik aku nganak no aku anak angkate aku dipernah no di rumah di dirumati dipakani mosok saya berkhianat kepadanya kalau pemuda memiliki rasa marto nungun Masya Allah Bukan mungkin pemuda-pemuda ini akan terkena penyakit-penyakit seperti sekarang Ketika dipun paringi obat-obat koplo, dia akan mengatakan, hei, menyingkir kamu dari depanku. Aku wedi. Wedi apa? Wedi pangeran. Orang namung iku. Tapi aku wedi nglarakno atine wong tuwaku. Innahu rabbi ahsana matwai. Iku bapak ibuku mulai cilik nganti gede suwene aku dididik kon dadi wong, ora dadi wong-wongan. Kenapa kok wong ahli maksiat itu wong-wongan nggih? Rasulullah dawuhaken Innal qiradata wal khanazira aqilu indallahi mimman asahu Amin sewu niki nek diterjemahno rada lara sithik. Ketek niku babi niku luweh dianggap luweh duwe akal dening Allah katimbang wong-wong sing ahli maksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ayo, pengen padha karo ketek. Mangkane awake dhewe nek ditarik-tarik sing bangsa ngoten, aja aku iki sekolahno wong tuaku direwangi wangi mbok gawe nganti kaya ngoten. Kula riyen nalika ngaos wonten setunggal guru kula namine Romo Yai Hasan Fauzi. Putra wayah saking Mbah Maksum Lasem niku nek motivasi santri-santri niku masya Allah kata-katanya itu saya kelingan bahasa nopo kam eling-eling yo ya, kam kue nok kene iki linggih jejeg kue linggih kepenak gur nulis tok sing ketok bengkong bapak mungkin nok sawah bengkong terus mulai esel nganti sore iku supaya senyangoni awakmu gegere sing asal putih dadi kaca ribet kalau ada norma-norma seperti ini dipasang di dalam diri anak muda sekarang, insya Allah. Pulau umpamanya derek memberi kesaksian moga-moga jenengan setuju nggih. Halo halo. Halo halo. Maaf. Di samping kita ini guru kita Maulana Habib Syah bin Abdul Qadir Asgaf ngapun ngapunten pernah membaktikan beliau ketika beliau pengen bantu tiang sebuah pernah budamel teng Mekah mereka selama tujuh tahun dan seluruh penghasilannya diberikan kepada orang tua dan wang pun beton beton nopo-nopo ini karakter di Diponegoro insya Allah Muga-muga anak-anak sing ngaji nang Diponegoro ngerti marto nuwun karo wong tuane. Titik insyaallah dadi wong waras dunia akhirat. Dan norma yang ketiga adalah innahu la yuflihudz zalimun. Pegangane Nabi Yusuf ketika ditarik-tarik dijak maksiat karo Zuleha apa jawabannya? Hei Zuleha di dunia ini karena hikmah, karena ilmu yang diterima beliau, beliau mengatakan nong dunyo iki Zulaiha ora ana critane wong dole muripe bejo ora ana. Jadi nek aku mbok tarik-tarik enake sekelenteng. Kira-kirane ngono. Halo halo. Tapi mumet dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad iki para hadirin pentingnya ngajak wong nom-nom khususnya jiwa-jiwa muda sekarang ini untuk benar-benar ngincipi belajar agama yang terakhir saya pernah membaca salah satu nasihat Al-Habib Umar bin Hafid yang juga termasuk idola dari seluruh santri yang ada di Ponegoro beliau mengatakan apa itu pendidikan pendidikan adalah mempersiapkan akal jiwa manusia untuk gugu kepada Gusti Allah senada dengan itu Rasulullah mengatakan ayyuhan nas i'tilu an rabbikum wa tawasau bil aqli ta'rifu ma umirtum bihi wa ma nuhitum anhu he manusia akalmu iku nggonen kanggo mikir pangeran nggonen kanggo salat iki wajib ben kowe iki ngerti kenapa maksiat iku dilarang supaya uripmu dadi genah ini jadi yang pertama kali yang diartikan pendidikan adalah ndadekno akale menusa iku nggugu karo pangeran Jangan sekali-kali kita membuat spekulasi nek wis urusan bab anak. Halah Pak, saiki tak ngai pelajaran sing ora kenal pangeran ora apa-apa. Besok sing penting nek tuwa tak jak ngaji ring Ababul Mustofa. Pertanyaane sing ngerti uripmu tekan tuwa sapa ngisumini? Nek nah, orang ngerti jangan spekulasi, ngertekno pangeran. Insyaallah tuntutan di hari depan ora ana ceritane wong ngerti agama nyuluh kodhok iki gak ana ora ana ceritane wong ngerti agama maling iki ora ana ora ana wong ngerti agama niku terus gunakno sakarepe dhewe hak tanggung jawab ora ana sing ana insyaallah andekan menjadi pedagang-pedagang yang jujur karena pedagang yang jujur akan mendapat prioritas at-tajirus shadiq as-sadiqil amin yuhsyaru ma'an nabi bahwa wong-wong sing jujur di dalam dagangnya bisnisnya akan mendapat porsi yang sama seperti para aulia was salihin iso kumpul karo para nabi lan para rasul niku mawon sakit sakit kula aturaken muga-muga mawon kita sakit mendapat semangat dari pendidikan di Ponegoro anak-anak kita yang mungkin belum masuk di situ di hari-hari nanti mungkin kita sakit ngelebetakan dan kita sakit mengikuti manhat yang ada di dalam sekolah di Ponegoro lampi kantuk berkah akhirat akhiratipun setuju lepat nyun pangapunten wal walaupun minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh